والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أما بعد طيب يا أخواني في الله ikut uh, ikhwah kita yang mau sambung dars di tarikh di sejarah saya bagi kamu buah buah majelis ha? ada ikhwan yang yang minta untuk sambung apa sejarah-sejarah bagi kamu ringkasan sejarah kita. Waalaikumsalam. Insyaallah kadang-kadang hari Jumaat kita ambil sejarah, kadang-kadang kita sambung dari kita insyaallah. Baik. Dan kita belajar sahaja yang yang penting-penting di sejarah kita. Yang penting-penting sahaja. Yang bagus untuk kita untuk fahaman macam mana hidup Rasulullah dan sahabatnya. Baik, Abang. طيب يا اخواني في الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله اما بعد قال وانتم من يا اخواني في الله وسبلوم اني يا اخواني في الله كيتا بلاجر ما تشمنا آه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه من قال ها تشمنا دي من قال ان سبلوم اني يا اخواني في الله ما تشمنا الحسن بن علي رضي Allah taala anhu perhenti fitnah itu yang besar antara muslimin. Betul tak betul? Dan kita sudah cakap macam mana Al-Hasan Ali cakap dia sudah capek banyak orang yang apa? Yang mati, banyak orang yang mati. فائدة فائدة يا أخواني في الله وعلي رضي الله تعالى عنه له من المعارك كثير بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهرها ثلاثة Setelah Rasulullah SAW meninggal, setelah Rasulullah meninggal, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ada yang ada perang, perang, perang yang paling masyhur. Ada banyak perang, banyak perang. Tapi yang paling masyhur tiga perang, tiga perang. Nafhum ya kawan. Perang yang pertama perang Al-Jamal. Perang Al-Jamal antara dia dan siapa? An Aisyah, Zubair wa Talha. Umara al-Jish, Zubair wa Talha. Aisyah kanat ma'ahum fil Haudaj. Dia datang tapi dia tak mau perang. Tak mau perang. Dia jumpa sudah askar sini, askar sini dia tak mau perang. Tapi subhanallah menjadi apa? Perang. Ali bin Abi Talib dan sahabatnya samania was Zubair wa Talha sahabat samania dia tak perang setelah dia tengok muslimun sudah apa sudah perang dia apa meninggalkan han lari pergi niat dia tak mau apa perang mau ambil orang yang bunuh Uthman sama Pak San sebab Ali radhiyallahu taala anhu sudah tak terima tak terima cari siapa yang bunuh Uthman siapa jangan masuk urusan itu sampai kita habis apa khilafah urusan khilafah pertama itu yang prioritas dia tahu Ali tak terima so dia mau datang dan mau ambil itu sama apa Pak San tapi menjadi apa perang dalam perang itu Az-Zubair meninggal dan siapa? Talha, dua-dua. Dua-dua meninggal. Alhamdulillah Aisyah radhiyallahu taala anha menjadi apa? Selamat. Nama ma'rakah itu perang itu insyaallah masa depan kita belajar apa dalam perang itu. Tapi antum faham ringkasan. Perang itu ya kawan fillah namanya al-jamal sebab al-jamal maksudnya apa? Apa jamal? Unta. Kenapa namanya unta? Sebab Aisyah radhiyallahu taala anha naik unta An how dajniyah how dajniyah kaima kaima kaima ni atas apa unta waktu perang ada banyak orang yang jele yang yang apa panah pangan panah panah yang panah siapa uh, kaima aisyah radhiyallahu taala maksudnya dia mau penuh siapa aisyah ummul mukminin sebab itu perang apa mulai itu semua terkejut dan orang tak tahu itu siapa yang mulai ada orang dari Asgar Ali dari mana-mana dia apa dia target siapa untuk siapa Aisyah radhiyallahu taala menjadi apa fitnah besar an waktu perang namanya Ma'rakatul Jamal sebab nama apa? Jabal siapa? Aisyah radhiyallahu mayoritas perang itu untuk penjagaan Aisyah dan apa? Untanya. Radiyallahu ta'ala. Mahum ya kawan. Lepas itu, setahun depan ada ma'arakat apa? Apa? Siffin. Di tempat Siffin. Siffin itu perang yang rasmi. Antara siapa? Ali dan siapa? Muawiyah. Jelas. Kenapa Muawiyah tak keluar sama Zubair dan Talha? Jawaban Muawiyah belum siap. Muawiyah mau keluar waktu sudah jelas. Masyarakat Siffin tak ada orang yang rugi, orang yang apa, sukses tak ada. Penuh sahaja langsung, terus. Sampai ma'arab perang itu habis. Warga itu habis sebab manusia sudah habis. Dan manusia capek. Lepas perang itu ada kisahul hakamain. Hakamain siapa? Amrul As dan siapa? سدى عن أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى ستلا ايتو سدى خلاص ستلا mereka صفين الشام الشام سنيا دمشق دن فلسطين dan semua itu antara siapa sama siapa معاوية والعراق وبلاد الحجاز مكة والمدينة وكثير من نجد واليمن itu antara siapa بوا siapa بوا علي رضي الله Maksudnya sekarang siapa yang ada bania dari muslim tanah? Ali atau Muawiyah? Ali. Tapi hari per hari, hari per hari, semua tanah itu mau ikut siapa? Ikut siapa? Muawiyah radhiyallahu Haji. Sampai tempat yang masih ikut Ali, Makkah wal Madinah wal Iraq. Lafaz itu menjadi apa? Al-Iraq sahaja. Lepas itu menjadi apa? Setengah Irak. Lepas itu menjadi siapa? Keluarga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Fitnah. Fitnah besar. Ali capek. Kisah itu ya akhwani fillah banyak yang penting ya akhwani fillah kisah itu macam kita cakap hasil ini masalah itu menjadi apa? Al Hasan sudah kenal tahu. Itu Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu anak yang besar siapa? Ali. Ada ya akhwani fillah satu mafhum. Satu mafhum antara Arab itu sebelum Islam masih ada. Islam datang sahabat praktik juga. Mafhum itu kalau bapa meninggal bapa meninggal wasiat bagi untuk anak-anak untuk ikut anak yang apa? Yang apa? Yang besar yang pertama. Itu wasiat masyhur. جاء من حديث قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه من قريب مشهور سيسد بقى قصة قيس بن عاصم وران ين يبمن قجر الأحنف بن قيس أنتم من جادي كريم أنتم نينار نينار تنينار ها قيس بن عاصم قيس بن عاصم من قري إتو وران يم يم يم من قال داري وقت معاوية رضي الله تعالى عنه قيس بن عاصم إتو وران شريف داري عرب صحابة رضي الله تعالى دي يا ساتوكالي الأحنف بن قيس الأحنف بن قيس إيتو إمام داري إمام التابعين مخضرم إمام بسر دن شريف أن ترى عرب عمر بن الخطاب جاك بإيتو أوران سيد سيد الأحنف بن قيس رضي الله تعالى عنه رحمه الله تعالى dia tanya dia anta belajar karam mulia akhlak itu dari siapa siapa yang mengajarkan untuk menjadi macam itu karena orang halim tahu halim yani maaf suka apa maaf manusia شريف شريف فقال أحلى بن قيس الأحلى بن قيس آيتو أنتم سمعون ما الذهبي بن كثير dia kepala orang tabi'in apa dari kepala orang tadi dia cakap saya belajar belajar hikmah dan hilm dan karam dari Qais bin Asim itu yang sahabat nama dia apa? Qais bin Asim Qais bin Asim itu ada banyak qasais yang ajaib Aman billah waktu anda baca sejarah orang macam itu anda fikir subhanallah ada orang macam itu yang hidup di dunia Dari kisahnya ya ikhwan fillah Qais bin Asim rahimahullah taala Al-Hanqai berkata satu kali kita pergi untuk Qais bin Asim untuk hukuman ada masalah antara kaum kita. Kita pergi untuk jumpa Qais bin Asim untuk buat hukuman untuk kita macam antum pergi untuk jumpa ulama dan fuqaha untuk apa? Untuk tanya agama sama. Syarif, قال فجئنا إلى قيس بن عاصم وهو وهو محتم بحبوة على كساء Kita datang Qais bin Asim duduk luar Romania. Ada kaum, kaum dia semua duduk sama satu halakah. Dan dia duduk atas apa? Tanah. Dan buat apa? Habwa. Tahu habwa? Antum faham habwa? Habwa ya akhwani fillah. Ma mana? Tarif habwa? Habwa maksudnya macam syal itu, syal ini atas badan. Ah, itu. Tengok ini habwa. Biasa Arab duduk macam itu kalau dia relax. Tahu relax? Apa relax? Santai ya. Kalau dia santai, ini simpang-simpang. قال جئنا وهو محترم بحبوة مع قوم له Waktu kita jaga bersama dia, uti ilaihi birajul Maktul warajulun marbut. Saat itu dia bawa untuk Qais bin Asim satu laki yang mati dalam darahnya. Dan satu orang laki yang apa? Yang ikat dalam ikat. Mafhum ya kawan? فقالوا له هذا ولدك وهذا ابن أخيك قتل ابن أخيك ibnuk. Itu anak kamu. Itu apa? Anak saudara kamu. Maksudnya dua-dua itu apa? Sepupu. Yang mati, yang masih hidup dua-dua apa? Sepupu. Anak saudara dia penuh siapa? Anaknya. Qala fa wallahi ma halla habwatah. Wallahi dia tak buka apa? Tak buka apa? Habwanya tak buka. Faqala liwaladillahu. Dia cakap untuk anak. Anak ada satu anak lagi dalam halaqah satu anak lagi. Dia cakap sama anak dia yang besar. Wahai anak saya, bagi yang buka ikat itu sama sepupu kamu bagi buka. An pergi an ambil seratus seratus unta bawa dia untuk ibu orang yang mati. Maksudnya siapa? Anak ni. Ibu dia kesian ibu dia. Lepas tu dia cakap sama anak saudara dia. Anta buat apa? Anta bukan penuh eh, sepupu, anta penuh diri sendiri. Anta menjadi kurang. Anta potong rahim. Anta ikut syaitan. Anta jumpa ghadab Allah Ta'ala kalau Allah Taala bagi maghfirah kamu. Anta buat apa? Sekarang kalau saya penuh kamu, maksudnya saya penuh apa? Penuh siapa? Anak juga. Anak saya baru meninggal, dan penuh anak lagi, so sekarang berapa apa? Dua pula. Tapi saya tak potong rahim macam anta buat. Bagi, bebas. Dia tak apa? Tak buka. Al-Ahlan Al-Qais berkata, saya belajar ders yang sangat besar dari ini. رحمه الله تعالى من وصايا قيس بن عاصم مشهورة وصية yang paling masyhur untuk Qais bin Asim untuk anaknya sebelum meninggal. قال قيس بن عاصم رحمه الله تعالى يا بني إذا مت فسودوا أكبركم فإنكم إن فعلتم فقد خلفتم أبيكم وهاي أنا سيا سيا من قال ikut siapa? Ikut siapa? Ikut anak yang apa? Yang besar. Kalau antum buat macam itu, macam kalau saya masih apa? Hidup. Tengok tengok. Cerdas. Kalau anak yang besar sudah belajar hikmah dari bapa, dan bapa meninggal, akhlak bapa sekarang sama siapa? Sama anak itu yang besar. Rahim dia, semua khuwa dia masih apa? Ada. Bawa siapa? Anak yang apa? Yang besar. Macam kalau bapa masih apa? Hidup. Kalau dia tak buat, setiap orang dari dia apa? Pisah-pisah. Betul tak betul? Nah. وهكذا كان الأمر مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى sama orang tahu السؤدد بعد علي الحسن siapa yang mau menjadi kepala setelah Ali siapa Al-Hasan Fakana lahu sudut Siap setelah bapa dia meninggal Sudah Al-Hasan ambil semua Kenapa? Sebab waktu Ali masih hidup Konsultasi Pendapat arai rai Al-masyura Pertama untuk siapa? Al-Hasan Macam itu Anda mengajar anak Macam mana anda mengajar anak kamu untuk menjadi macam kamu? Anta apa? Jangan tolak dia terus-menerus. Bukan. Bawa dia. Anak saya tengok kita buat macam mana. Itu akhlak yang betul. Sampai dia sudah besar menjadi, menjadi orang yang anta konsultasi yang ambil pendapat dia. Itu. Kalau semua akhlak kamu, dan fikir kamu sudah dalam apa? Dalam niat juga semua. Faham ya Ajib sampai anak yang besar Ibu-ibu maksudnya isteri-isteri bapa ikut siapa? Ikut siapa? Anak yang besar itu. Rahmah. ايوه هذه حكمه حكمه حكمه حكمه يا اخوان وهكذا فعل الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه قيس بن عاصم ada mungkin 30 anak Abdullah bin Zubair atas 10 Abu Sufyan 12 13 semua sebelum mati dia bagi dia wasiat ikut siapa ikut anak saya macam antum ikut saya sebelum Az-Zubair bin Awam meninggal wasiat waktu meninggal Abdullah bin Zubair ikut anak siapa alaikum bi akhikum man Abdullah Abdullah bin Zubair dan saya apa sama تلتئم الأخوة ولا يتقاطعون ولا يتدابرون فكان الأمر للحسن Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala dia tahu sekarang itu bukan ikut bapak, ikut mama, ikut apa bukan. Itu ridha siapa? Ridha Allah Taala. Setelah Abu Bakar bagi dia nasihat dan dia sudah capek dan dia sudah rasa berapa orang yang sudah apa? nikmati dan banyak orang yang sebelum ini ikut Ali dan tolong Ali sekarang dia apa? sudah berpuan. Yang bayi sudah mati. Yang rosak masih apa? Masih masih hidup. Tapi orang subhanallah yang ikut Muawiyah dia apa? Macam satu lagi, satu hati. Muawiyah kita insyaallah malam ini insyaallah bagi sejarah Muawiyah. Muawiyah ya akhwani fillah subhanallah jual hati manusia yang yang duduk samanya semua. Muawiyah itu ajaib. آمنا بالله Muawiyah 40 tahun amir 40 tahun 40 tahun amir قال الذهبي رحمه الله تعالى ولا يوجد رجل من أصحابه هجا tak ada satu orang yang dari yang ikut Muawiyah satu hari merupakan menjadi apa musuh tak ada berapa tahun 40 sekitar 39 lebih. Maksudnya berapa? 40 tahun. Muawiyah radhiyallahu taala anhu menjadi amir saat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu hidup. Sekarang tengok Abu Sufyan ada banyak anak. Ha? Kita cakap sekitar 12 13 anak lelaki. Bukan anak anak perempuan, masya-Allah. Ummu Habibah wa Izzah Abi Sufyan dan lain-lain. Itu yang lelaki. Dan subhanallah, mayoritasnya dari apa? dari apa? Satu ibu. Hind bin Abi Uthman. Semua dari Hind. Amin Nabi. Kepalanya, kepalanya, kepala anak Abu Sufyan, orang namanya Yazid ibnu Abi Sufyan. ahsanuhum wa khayrun. Huwa khayrun min akhwanihi wa min abihi. Yazid bin Abi Sufyan orang yang tinggi di agama kita dari saudaranya macam Muawiyah dan lain-lain atau dari siapa? Bapa juga. Yazid bin Abi Sufyan. Yazid bin Abi Sufyan paling tinggi di agama. Wahyu min umara harb ridda. Abu Bakar As-Siddiq hantar dia untuk menjadi amir dalam parang apa? Ridda. Rahimallahu taala radhiyallahu taala. Kana min al-umara. Mafhum. Qatal ahli ridda wa qatal fi syam Sampai ta'un amwas. Tahu ta'un amwas itu? Tahu ta'un? Ha? Ta'un amwas itu yang yang uh, yang Mu'ad bin Jabal. Lepas tu sebelum ini Abu Ubaidah bin Jarrah. Lepas tu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dan siapa? Dan Yazid bin Abi Sufyan. Semua sahabat itu meninggal sama ta'un amwas. Ta'un amwas itu sekitar 8 tahun. 8 tahun bukan 1 tahun. 8 tahun. Tak ada 1 tahun yang Umar cakap perhenti haji tak ada. Atau umrah tak ada. Tak ada. Itu ta'un yang paling keras. Tak ada. Sama wabak al-jarif. Sekitar 15 tahun tak ada satu tahun yang dia apa? Berhenti. Tak ada sebab wabak berhenti haji dan umrah tak ada. Amanna billah fitnah yang kita ada sekarang wallahi fitnah besar. Sebelum ini ada ta'un, ada wabak, ada apa-apa, dia apa? Tak berhenti haji umrah. Tawakkalu ala Allah. لا يجوز حرام ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها لا يجوز بها تأبسا برهنتي حج أن عمر أن برقي أنت بيت الله تعالى الحرام سبب أطه طاعون أتى أطه وباطلا هذه مصيبة فتنة والله فتنة لله الأمر من قبل ومن بعد طيب يا أخواني في الله كي تكمبالي أنتم مسألين يا طيب فمات يزيد بن ابي سفيان عمر بن الخطاب saat itu tiga tahun ke empat tahun baru amir مفهوم يا اخواني في الله sebelum Yazid bin Abi Sufyan meninggal Yazid bin Abi Sufyan minta Umar untuk tolong mau askar lagi فأرسل عمر عسكر أنت تطلون يزيد أبي سفيان يزيد أبي سفيان أمير الجيوش في الشام وقت إيتو أتاس سيابا أتاس أبو عبيدة أتاس سموه يزيد أبي سفيان أمير الجيوش في الشام الشام يا أخواني في الله أنتم تعرفوا بلاد الشام بلاد الشام بلاد الشام وقت رسول صلى الله عليه وسلم مسيح دو بلاد الشام تناه عرب ين كونكت تهو كونكد ها kolonya atau conquer eh? apa conquer jajan jajah jajahan Biladus Syam semua bukan bukan Biladus Syam sahaja dia sudah masuk ke Biladus Najd Biladus Syam tanah Arab yang jejah sama apa Romawi Romawi Sampai ada banyak orang jahal di sejarah Dia cakap Biladus Syam, Biladus Rum itu bukan biladur Rum, bilad apa? Bilad orang Arab. Bahasa dia apa? Bahasa dia apa? Bahasa Arab. Tapi sebab orang Romawi di tanah itu atas 200 tahun, alas ini adatnya, an hidupnya menjadi macam siapa? Romawi. Tapi bahasanya masih apa? Arab. Agama dia apa? Agama dia apa? Kristen. Sudah ikut orang siapa? Romawi. Banyak dari ini. Dan itu sudah masuk ke tanah Bilad Najd. Kabilah Amr bin Taghlab Banu Malik Sam. Banyak orang ikut agama dia. Kristen. Antum faham ya akhwani fillah tak? Jelas tempat itu tempat yang pertama yang mau menjadi tempat apa? Jihad. فكانت بلاد الشام أعظم ثغور الإسلام itu sebelum bilad Iraq sebelum masuk Al-Qadisiyah ingat Al-Qadisiyah sebelum Saya belum. Biladus Syam itu menjadi tempat jihad, thaghral Islam. Batasan antara muslim tanah dan apa? Kuffar tanah. فما أرسل لها عمر إلا من يعلم أنه من أحذق من يملك الأمر عمر رضي الله تعالى هانتا يزيد بن أبي سفيان سبب النبي عمر بن الخطاب أبو بكر bersaddiq وعمر dia hantar Yazid bin Abi Sufyan sebab dia tahu Yazid bin Abi Sufyan apa ada apa ada mampu untuk tempat itu Jelas tak jelas? Lepas itu Yazid bin Abi Sufyan tanya Umar untuk tolong Umar hantar siapa? Hantar siapa? Muawiyah. Ada banyak orang tapi Umar pilihan siapa? Muawiyah sama Umar tahu kualitas orang ini macam mana? Fa'arsala lahu Muawiyah. Setelah Yazid bin Abi Sufyan meninggal, Amir sekarang Amirul Amirul Jus siapa? Yazid. Meninggal عمر رضي الله تعالى عنه هنت السلام أنت أبو سفيان يعزيه رحمه الله تعالى عظم الله أجرك أنا كم بارو أبا من إن قال سنة يزن أبي سفيان فقال الحمد لله لبست أبو سفيان تاني عمر بن الخطاب سيابا ين أمير ستلا سيابا ستلا يزيد سبب ديته أنا ديا سما منا كسنا هذا حرب في تأشكر فقال أمرنا معاوية قد أمرنا سيابا معاوية سدك كتاب برينتا معاوية أنتم جادي أبا أمير فقال أبو سفيان الحمد لله وصلتنا يا أمير المؤمنين يا يجب الحمد لله أمير المؤمنين cukup tak ada لك قالوا معاوية Muawiyah ambil tempat apa saudara dia abang dia ya Nabi مفهوم فكانت رياسة بنو أمية بعد أبي سفيان لمن؟ لمعاوية كبالا كبالا بنو أمية أبو سفيان أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية صخر بن حرب بن أمية بنو أمية itu kepalanya setelah Abu Sufyan menjadi siapa? Muawiyah. Wa Uthman bin Affan sudah meninggal. Uthman bin Affan Umawi juga, Ibnu Umayyah. Dia semua anak siapa? Umayyah. Banu Umayyah, ad-daulah al-Umayyah. Itu Banu Umayyah. Setelah Uthman meninggal, siapa yang paling kepala yang paling besar dari Banu Umayyah siapa? Muawiyah. Itu sebab Muawiyah pergi amparang untuk darah siapa? Uthman. Sebab dia wali dam. سمو انا عثمان بن عفان ابان عثمان الله لا سمو برقي انت معاويه ان بقي دي توكيل انت انت كبالا كتاب برقي ان شاري حق عثمان بن عفان سبلوم معاويه ين بسار عثمان طلع عثمان من ينقال سيابا معاويه لهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في معاويه بن ابي سفيان قال يقول الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ومعاوية سلطان الدم حقني دي تسبب dia cari-cari masalah itu الشاهد يا اخواني في الله من جادي امير بلاد دمشق dan lain-lain waktu waktu Umar bin Khattab sekitar sekitar 8 tahun 7 tahun 7 tahun lebih 7 tahun Umar bin Khattab meninggal tak ada amir yang waktu Muawiyah sambung untuk tujuh tahun kecuali siapa? Kecuali siapa? Muawiyah. Waktu Umar hidup, waktu Umar masih hidup, biasa dua tahun, tiga tahun, Amir itu sudah apa? Merupakan. Umar setiap satu tahun bawa dia, panggil dia untuk datang ke mana? Ke Madinah. Lepas tu kira, kira, kira, kira, kira. Ada apa-apa-apa cukup antara orang lain. Itu itu dari siasat siapa? Muawiyah. Siasat Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dan kalau ada amir, Umar hantar satu amir untuk menjadi kepala tempat ini. Lepas tu ada komplain atau apa komplain? Ada protes. Walau dari satu orang. Umar apa? Ambil al-murpuhan. Macam buat sama siapa? Sama Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu taala anhu sahihain. Illa Muawiyah. Sebab kadang-kadang Muawiyah datang untuk kira semua apa? Siap. Anta ada satu apa? Salah satu orang yang apa? Yang proses. Yang proses yang cakap ada masalah sana. Tak ada. Tak ada amir yang sambung tujuh tahun waktu Umar bin Khattab masih hidup. Kecuali siapa? Muawiyah. Lepas itu Muawiyah meninggal, Uthman menjadi amir dari sifat Uthman yang pertama tak mau merupuhan apa-apa yang Umar buat. Itu antum ambil kaidah. Pertama enam tahun yang pertama dari masih hidup dari dari khilafat Uthman apa-apa yang itu setelah Umar bin Uthman tak suka apa merupuhan dari dari ahwal itu yang merupuhan dia tak merupuhan siapa Muawiyah bin Abi Sufyan banyak umara dia Uthman tak terima merupakan sebab Umar yang apa yang perintah dia setelah enam tahun hal menjadi apa sedikit apa beda-beda Uthman bin Affan bagi dia Bilad Syam semua tambah untuk dia apa Bilad Syam bukan Dimashq sahaja Semua bilad Syam. Maksudnya ikut Palestin, ikut Jordan, tahu Jordan itu? Jordan. Ikut Lebanon, tahu Lebanon? Lebanon, Lebanon. Sama tempat itu menjadi bawah siapa? ma Illa Al-Basrah, Wal-Kufah, Wa-Najd, Wal-Makkah, Al-Madinah, Wa-Misr. Itu bukan bawah siapa? Ma'an. Ma'an Khurasan. Nafum ya, kawan? khilafat khilafat Uthman berapa tahun? Berapa tahun? 12, 12 11 7 berapa? 7 lebih berapa? 19, 19 lebih. Uthman meninggal, An Muawiyah masih apa? Amir di Beladu Syam. Tapi macam mana menjadi imarah saat itu beda. Tempat itu semua bawah siapa? Bawah Muawiyah bagus-bagus. Wakana Muawiyah karim. Muawiyah karim. Sangat apa? Mulia. Mana-mana ada fakir, atau miskin, ada apa-apa. Muawiyah radhiyallahu taala anhu bagi yang dia mau. Siapa yang jumpa dia di rumah dia, di tempat dia, di tempat hukuman, bagi fakir miskin bagi. Tak tak perintah manusia. ونفوس بلاد الشام أهل الشام أهل الشام hati dia apa lembut bagi sedikit dia Cepat apa? Ikut dan nilai, terima. Famalaka quluban nas. Hati-hati manusia semua menjadi sama siapa? Ma'ruf. Waktu Uthman meninggal, Khalifat Amirul Mu'minin, Khalifah Amirul Mu'minin sudah apa? Meninggal. Ahlus Syam semua cakap sama Muawiyah ruus kepala-kepala orang Syam, orang-orang Syam Cakap sama Muawiyah, Muawiyah antar perintah kita. Kalau anta cakap sahaja, kita pergi makanan dia makan, kita bagi makan. Walau antara kita laut, kita apa? Pernam sampai sampai dia. Anta perintah. Dia cakap sabar. Tunggu. Tunggu, sabar, tunggu. Ada Zubair, ada Talha, ada Aisyah, ada Banya. Tunggu. Muawiyah tahu, ada ahwal. Ajib. Radiyallahu ta'ala. طيب ya اخواني في الله sekarang Uthman meninggal Ali menjadi khalifah Muawiyah tak terima bagi bay'ah sampai siapa sampai siapa penuh siapa orang yang penuh siapa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu jelas jelas khilafat Ali berapa berapa tahun berapa tahun berapa 6 tahun enam tahun. Maksudnya di imarat Bilad Syam berapa tahun Muawiyah sekarang? 19 dengan apa? 6 tahun berapa? 25. 25 amir untuk Bilad Syam. An imarat dia menjadi apa? Lebih apa? Lebih luas, lebih luas. Ali meninggal. Al-Hasan menjadi khalifah. Al-Hasan sudah muslim bagi dia bai'ah. مفهوم يا اخواني في الله Al-Hasan macam kita cakap ya akhwan hari itu bagi bai'ah itu siapa? Muawiyah. فدخل معاوية بلاد العراق معاوية cakap sama Al-Hasan saya mau masuk bilad Al-Iraq Al-Iraq itu tempat siapa sebelum ini? Ali bin Abi Talib tapi sekarang Muawiyah mau masuk bilad Al-Iraq sebab khalas Sekarang dia bagi dia salamul amara. Assalamualaikum ya amiral mu'minin. Untuk siapa? Untuk Muawiyah. Al-Iraq itu bawa nah, ikut semua muslim tanah menjadi bawah siapa? Muawiyah. Faqala Muawiyah al-Hasan أعلم الناس أنت بقي مسلمين تهو أمير المؤمنين مودة كمنه كالكوفة العراق كوفة أنبت خطبة الجمعة فقال يا معاوية kalau mau datang tunggu sampai saya apa keluar Al-Hasan cakap sama semua keluarga saudaranya masalah itu selesai habis An apa perlu untuk kita duduk ke mana di mana di belak bilad apa Al-Kufah Bapa kita datang sini sebab orang, orang tolong dia untuk ambil apa? Al-Khilafah. Tapi sekarang tak ada apa? Manfaat. Jom. Indah. فقبل ما يأتي معاوية الحسن خرج بأهله كلهم إلى ماذا؟ رجع إلى ماذا؟ إلى المدينة keluar sama semua keluarga dia pindah ke mana pindah balik ke rumahnya di mana di Madinah buatan itu buatan itu banyak orang di sejarah dia cakap Al Hasan sini buat ini yang kembali ke Madinah Entu cakap ijtihad Ali radhiyallahu taala anhu untuk pindah ke bilad Iraq Quran apa? Quran apa? Quran sahih. Tak perlu keluar. فرجع الحسن رضي الله تعالى دخل معاوية وخطب الناس خطب الناس دي بقي خطبه انتم انو شي دي بلاد دي بلاد العراق دي بلاد الكوفه ما كم دي بوت خطبه دي بلاد الشام بيسا سمو جاك بابا بيسا ايكوت سمو جاك بابا ايكوت انتم فكر كلو علي بقي بلاد الشام بقي خطبه دي مو تريما دي مو تريما مو دينغر انا ابتلاء قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بان يا أوران داري بلاد الشام غلو دلم معاوية غلو Macam ada banyak orang yang ikut Ali sebelum itu dia gulu sama siapa? Ali. Sama sama. Ada orang yang gulu sama Muawiyah sama macam orang ada orang yang gulu sama siapa? Sama. أنتم faham ya أخواني في فلما خطب الناس في الكوفة نادى الناس بالجماعة خلاص وقت سدى معاوية مسؤول بلاد العراق An berkatakan menjadi bawah Muawiyah tanah itu namanya tanah apa? Tanah tahun itu tahun apa? Al-Jamaah, tahun Al-Jamaah. فتفرغ معاوية لقتال الروم ولقتال الفرس ولقتال البربر ولقتال الخوارج ولقتال المرتدين من jadi apa tak sibuk apa tak sibuk من جادي كف يعني غير مشغول ها ماذا فري فري بيباس من جادي بيباس انتو باران ها من جادي بيباس انتو باران سما سما اوران ايتو ساعة الخلافة ايتو ان ترى معاوية سموا خلاص كران باران سما سما اوران ينمسو اقاما دلم دلوار دلم مثل الخوارج Luar macam orang Romawi dan orang Faris. فكان الناس يقاتلون العدو على يد واحدة sudah atas enam tahun tak rasa macam itu Waktu Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu masih hidup sebab sibuk sama perang yang di Islam tanah jihad semua apa berhenti semua berhenti yang jihad yang ada sama orang khawarij sahaja di Ma'rakat Nahrawan. Sahaja. Yang lain itu semua berhenti sebab sibuk sama apa? Dalam. Banyak orang Romawi yang rasa masuk ke tanah apa? bila di Syam itu, tanah Muslimin. Bilad Syam tanah yang yang panas. Batas sama orang Romawi. Sebab Muslimun sibuk sama hal itu, hal khilafah di dalam. Nafum ya kawan. فاستمر الخلافة مع معاوية معاوية صمب دي خلافة سما أحوال عجائب أحوال عجائب ستهري دي تانية معاوية يا معاوية أنت بوت أبا ما شمنا فقال أنا أحكم الناس بشعره سيا حكما سما ما أنوسيني سما ساتو أبا رمبو من من دي كرس سيا أبا لوس من من دي لواس سيا أبا كرس itu tak tak potong tak potong ajib sambung dari 41 betul tak betul ha 41 lepas tu Muawiyah Ali bin Talib radhiyallahu taala meninggal 40 هكذا يمنع قال ثلاثون سنة على منهاج النبوة خلاف على من ثلاثون سنة 30 tahun betul tak betul maksudnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu meninggal sudah tahun 40 masuk 41 dari 41 sampai 60 60 itu khilafat siapa? Muawiyah radhiyallahu taala sudah 19 sebelum 20 sekarang semua menjadi berapa? 39 lebih maksudnya berapa? 40 tahun dalam imarah mulk ملك حتى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه معنى كلام ابن عباس ما سني كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا أحزم ولا أرحم من ملك معاوية Tak أوران ين ينبا ملك ينبال رحيم أن ينبال كرس ما yang paling معاوية عجيب كان يحاسب العمال حساب عمر ويرحمهم رحمة سيابه عثمان Muawiyah radhiyallahu taala anhu buat hisab sama Umman, sama umara, macam siapa? Umar. Sebab Muawiyah terima sistem dawawin, tahu dawawin? Diwanul Jund. Umar bin Khattab buat Diwanul Jund, betul tak betul? Diwanul Jund maksudnya daftar untuk siapa? Askar. Askar, fulan fulan, gaji dia berapa? Gaji dia berapa? Kerja dia apa? Dari mana? Fulan fulan ini ini ini sistem untuk askar yang buat itu siapa Umar Muawiyah radhiyallahu taala anhu tambah tiket tujuh diwan lagi tujuh pertama yang buat polis tahu syarat polis dewan polis ada dua dua askar askar untuk luar jihad dan askar dalam apa negeri siapa yang buat itu pertama Muawiyah radhiyallahu taala karena fa'alaha Umar. Umar ada. Umar yang buat polis ini, polis ini. Tapi yang buat diwan untuk dia siapa? Muawiyah. Buat diwanul rasail. Ajib. Diwanul rasail maksudnya satu tempat itu rasail Muawiyah risalah apa risalah? Surat-surat kirim surat untuk umara. Satu satu sistem khusus untuk untuk ambil rasail dari Umar untuk Muawiyah atau kirim surat dari Muawiyah untuk apa? Satu hari mungkin atas sepuluh risalah dari Muawiyah untuk Umar. Satu hari. Ankirim mungkin tiga puluh risalah pergi keluar setiap hari. Maksudnya Muawiyah, Muawiyah orang yang pertama yang tahu sekitar setiap hari ada di Muslim tanah. Sebab rasail datang setiap apa? Hari. Walau itu untuk sebelum satu bulan lalu, tapi ada macam itu sistem. عجيب وغير السياسة كان سياسة رجل سياسة ها؟ كان رجل سائس وهكذا يا اخواني في الله مع دين هذا دين هذا قام صحابة يا أخي صحابة هذا دين Kalau Muawiyah radhiyallahu taala tahu ada satu satu amir yang buat salahan-salahan, Muawiyah radhiyallahu taala langsung panggil dia datang sini. Kenapa buat macam itu? Kenapa? Habis keluar tak bisa menjadi apa amir walau keluarga. Walau keluarga. Tak bisa. Ila ghairi dalik. Mafhum ya akhwani fillah? Diwan Syakawi, diwan untuk apa? Pro protes. Prost. Hah? Keluhan masyarakat keluhan masyarakat. Siapa siapa yang kalahun yang kulah kulahan ah? Keluhan. Keluhan. Siapa yang keluhan ada report yang sempurna dari Muawiyah يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى والذهبي وشيخ الإسلام تيمية ada banyak hadis yang abatil, yang batil, yang maudhu' yang bila orang-orang yang syamiz yang buat untuk siapa معاوية بانية داري غلو ما كم أدا بانية أحاديث داري عراقيز غلو أنتو سيابه علي جودو مفهوم يا أخوان داري مسائل أنتم واجب آه، أبا برهاتيا دلم بتشا بوكو سجارة دلم قصص معاوية دن علي إيتو مسألة يمبرتامي الأحاديث الموضوعة والكاذبة في الفضائل Hadis yang mawdu'ah dalam fadail-fadail Muawiyah atau siapa? Ali. Tak maksudnya tak ada fadilah. Ada. Tapi banyak yang apa? Yang kadhib. Nombor dua, ahadith-ahadith yang makdhubah dalam jarh. Bukan fadail, dalam criticize. Tahu criticize? Apa criticize? Kritisi ya? Ha? mengkritisi dalam mengkritisi ada juga dalam dua-dua هذا كذب دلم تيجا دلم تيجا أنتو علي والتكفير أنتو معاوية أتوا معاوية بوات لعنت أنتو سيابا علي إتو سمى باطل هذا والله يا أخوان فيلا سيابا ينبت سيجارة صحابة ديته ولو وقت باران باران تبي مسي ديته أقامة سنة وران لين هذا باطل كذب من قال أن معاوية أمر الأمراء بلعن علي على المنابر itu tipu yang cakap Muawiyah perintah semua khutbah di masjid Jumaah untuk bagi laknat untuk siapa? Ali. Itu batal. Yang perintah siapa? Siapa yang perintah? Ahsan. Yang perintah siapa? Al-Hajjaj. Bukan siapa? Muawiyah radhiyallahu taala. Faham ya akhwani fillah? Sama ya akhwani fillah, Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu dia jaga berdiri dan dia buat takfir untuk Abu Sufyan dan anaknya. يا أخي اتق الله أنا أن يدنا أبو سفيان التكفير سما درزن جملة أو جملة جملة صحابي هو التكفير مثل ميتون صلى الله عليه وسلم هذا باطل إن تسموه باطل أبا أبا ينادى أن ترى دي الله جل على حسابنا يوم القيامة فضائل دي مسي هذا أدا فضائل داري فضائل معاوية رضي الله تعالى عنه تأدى خلاف داري أوران ينتلي السجارة معاوية تلس أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح مسلم Hadis Sahih Muslim. Nabi SAW perintah Abbas, ya Abbas, ya Abdullah bin Abbas, bagi panggil siapa? Panggil apa? Muawiyah untuk tulis untuk saya. Tulis al-wa'i. Kana katiban, zakiyan, zakiyan. Orang yang apa? Cerdas. فكان يكتب الوحي وكان يكتب الرسائل رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم الى الامراء الى الى الملوك رصعيديات تليس رسالة رسالة داري رسول الله رسالة سورة سورة رسول الله رسول الله كريم أنتو رجا رجا دي دنيا tulis Muawiyah fadl yang yang lebih fadl yang lebih ya akhwani fillah ah insyaallah kita habis cepatnya Muawiyah radhiyallahu taala anhu waktu Umar sudah bilad Syam menjadi muslim tanah tapi masih baru فمعاوية Bergian hantar surat kirim untuk Umar ya Umar bagi saya permisi saya buat kapal tahu kapal kapal itu yang besar untuk masuk laut dan pergi untuk tempat yang depan bila di Syam depan yang bila di Syam itu dekat dan dia tempat orang rumawi takut satu hari kalau kita daif dia mau apa masuk apa balik sebelum ini tak ada orang yang pernah dari muslimin dan orang Arab khusus pernah masuk dalam apa laut itu membuat kapal khusus untuk parang parang untuk kapal untuk parang belum pernah Mafhum ya akhwan فذكر ابن كثير ابن الأثير وغيرهم banyak ulama dia baca sebelum Muawiyah bagi permisi untuk Muawiyah sebelum Umar bagi permisi untuk siapa Muawiyah Umar tanya Amr bin Al-As Amr bin Al-As sepupu Muawiyah dia keluarga Amr bin Al-As Muawiyah wa Uthman bin Affan itu semua satu keluarga semua Banu Umayyah Amr bin Al-As bin Umayyah tanya ya Amr bin Al-As eh, apa pendapat kamu anta sudah perjalanan sebab Amr bin Al-As dari orang yang keluar keluaran perjalanan Zainas Zainas Allah hidayah Amr bin Al-As dari sahabat yang berjalan banyak keluar Antum ingat ya akhwani fillah, waktu Ja'far dan Muhajitul Habasyah pergi untuk Habasyah, ha? Ahlu Quraisy Abu Jahal minta dari Amr bin Al-As untuk ikutnya sebab Raja Habasyah kenalnya. ni. Betul tak betul? Maksudnya dia sudah pernah apa? Kapal. Dari sahabat yang pernah kapal, orang yang pergi untuk apa? Biladul Habasyah. Dia yang pernah kapal. Yang lain tak ada. Fa Amr Khattab tak tahu. Dan mayoritas muslimin yang parang sekarang, waktu dia masih hidup, dia tak tahu kapal. So dia hantar untuk Abu Al-As, tanya dia. Muawiyah mau itu, itu minta ini ini ini. Anta آه بندبت كم أبا فقال يا عمر والله إني رأيته لأمر عظيم سيا sudah dengar laut itu, itu makhluk yang sangat besar. Kalau manusia naiknya macam satu titik dalam apa? Makhluk yang besar. Kalau anda selamat, selamat sama hati yang apa? Yang sangat apa? Takut. Anda sudah selamat, tapi waktu selamat anda apa? Takut. Dan kalau laut itu teriak, anta anta rugi akal dan hati. Hati kamu dan akal kamu hilang. Kalau dia teriak. Apa maksudnya teriak? Maksudnya global. Jadi kata ya, ya Muawiyah, ya Umar, kalau laut itu teriak, anta dalamnya, maksudnya kap, apa? kepala kamu dan hati kamu apa? Hilang. فلما قال عمرو العاص عمرو berkata macam itu untuk Muawiyah untuk Umar قال عمر لا والله لا أرضى لمسلم أن يموت على ذلك لا والله tak terima orang muslim dalam imarah saya mati dalam hal yang itu tak terima فرد على معاوية tak terima Muawiyah jangan jangan wala tulqi bi aydikum ila tahluka jangan bawa muslimin untuk apa bahaya macam itu jangan tak terima Alas petesan kamu ke sana jangan jangan naik apa laut تفي ما كمان رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبدل من حديث أنس بن مالك حديث صحيحين حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم ساتكلي آه، تيدور دي مع أنس بن مالك آه، ما اسمها أم أم حرام أم حرام بنت ملحان أم حرام بنت ملحان الأنصارية سودارة أم سليم ها آه، بيبي بيبي أنس خالة بيبي بيبي أنس بن مالك رضي الله تعالى قال أنس فنام عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم بابون أن ابا tawa gembira فقالت مالك يا رسول الله كتا يا رسول الله فقال عرض علي سياتين قدي من بي أناس من أمتي ها أه؟ أناس من أمتي ah, أه، manusia داري امه سيا يركبون ثبج هذا البحر أو عرض هذا البحر رواية بيناي naik atas ما هي أن تصنعوا يعني في سبيل الله كبد الله عز وجل قال في الحديث قال يعني يغفر لهم ما سني الله بقي دي أبا مغفرة فقالت أم حرام بنت ملحان يا رسول الله بقي الله دعاء سيا داريديا فقال عليه وسلم أنت منهم أنت داريديا لا بس رسول الله مي أبا تيدر لقي بتقول عن صحيحين رسول تيدر لقي Lepas terbangun ketawa. Ummu haram tanya dia, ya Rasulullah SAW ada apa? Rasulullah SAW cakap sama. Rasulullah cakap sama. Saya tengok di mimpi ada orang dari kaum dari ummah saya yang naik laut sama kapal ke sebil tanah. Fakalat ya Rasulullah, bagi Allah doa saya dari mim juga. Saya dari dia juga. Fakal Nabi SAW, bukan. Anti sudah dari orang yang apa? Yang pertama. Maksudnya orang dari orang yang dua, mungkin dia sudah apa? Mati meninggal. أمو حرام بنت ملحان أرين أباه صحابة عمر خلافا يسمو تأتريما ما سنيا سيابا ينتريما معاوية أنت برقيد لم لو سيابا عثمان فلما جاءت خلافة عثمان عثمان سدى أمير ين برتاما ين معاوية من تا أبا أنت أبا أنت بوات كبان أنت مسؤول له في سبيل الله في جهاد فأذن له فركب معاوية ودخل بالمسلمين وذهب وقاتل الروم في بلادهم معاوية مسوق tanah Europe an parang sana untuk penjagaan tempat apa مسلمين فأمن بلاد الشام وقت عثمان هذه فضيلة أو طبخان فضيلة itu فضيلة masuk لو في سبيل الله أن سلام سودا dia jaga itu apa dalam apa مغفرة هذه فضائل معاوية dan لائن Tapi na'am kalau kita baca fadail Ali bin Abi Talib apa? Tak tak fadail Ali bin Abi Talib banyak. Bukan ini sahaja. Abu Bakar radhiyallahu taala dan Ali bin Abi Talib dan Khadijah. Fadail dia yang paling apa? Tinggi. Hakada am la? النسائي أنتم تعرفون الإمام النسائي أنتم تعرفون الإمام النسائي دينقال الإمام النسائي الإمام النسائي صاحب كتاب الخصائص خصائص علي خصوصا خصوصا tu siapa Ali bin Abi Talib هذا الإمام أحمد بن شعيب النسائي الإمام الحافظ رحمه الله تعالى تقول لي ساتو بوكو انتو أبا خصائص لا لباستو رحمه الله تعالى مسوء بلاد الشام دي خراساني نسائي مسوء بلاد الشام الإمام النسائي مسوء بلاد الشام انا البوكو دي سودا مشهور فقالوا وها يا نسائي أنت Sudah tulis buku untuk orang yang gulu yang yang nawasib, yang ikut Bani Umayyah. Ha, yang nawasib, yang tak suka Ali bin Abi Talib. Dia cakap sama dia, ya Nasai, anta sudah tulis satu buku untuk khasais Ali bin Abi Talib. Anta buat apa untuk orang kita? Orang kita maksudnya siapa? Muawiyah, bukan Uthman, sudah. Dia gulu sama apa? Muawiyah. Faqala wallahi la a'rif. Qala wallahi saya tak tahu. داري خصائص نية كتوالي حديث لا أشبع الله بطنك يا معاوية حديث من؟ حديث من؟ حديث ابن عباس في صحيح مسلم إتو حديث قال صحيح وكان ينسى هذا صحيح النسائي فيه تشدد النسائي ورن ينتش شديد دلان حديث أدبني حديث ين فضائل ين أنتم معاوية تبي دي ورن شديد هذا حديث صحيح مسلم حديث ابن عباس ساتو كلي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ورنت ابن عباس Nabi SAW keluar, jumpa Ibn Abbas. Ibn Abbas mainan sama anak-anak keluar, di luar. Faqala Ibn Abbas, datang sini. Pergi, an jumpa siapa? An panggil siapa? Muawiyah bagi an panggil Muawiyah Mafhum? Muawiyah waktu Rasulullah meninggal umur dia 20 lebih 20 lebih فجاءه ابن عباس ابن عباس برجان جنب معاوية قال يا معاوية أجب رسول الله قال الآن saya apa فتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنه يأكل في أبا مكان فقال ابن عباس بقي عن بنك الأبا ما أبي بقي تينغو دي أبا ما سي أبا ما سي مكان وكان معاوية ما شاء الله يأكل معاوية وران ينبسار ram besar قالوا naik atas atas كودا kuda apa kuda apa lagi bawah ram besar Waktu uh, Abdurrahman bin wa Amr bin apa itu yang yang uh, orang yang yang mau penuh Muawiyah Amr bin Sabra. Bukan bukan Amr bin Sabra. Allah Namanya apa? La'anahullah. Orang yang kharijan membunuh Muawiyah. Dia dia pukul Muawiyah, Muawiyah butar, butar, dia pukul dia bawah uh, belakang belakang bawah tahu ini belakang sini masuk sejadah dia masuk belakang Muawiyah tapi sebab Muawiyah Allah mabarik apa besar perhenti tak masuk lagi perhenti sana belakang dia perhenti sejadah dia Mafhum? Dia mau keluar lagi, mau keluar tapi tak bisa keluar. Sudah apa? Masuk. Aku tak bisa. فالتف عليه معاوية معاوية بوتر بالي أنا أبا بنوني معاوية بنو دي ترس سبب معاوية أبا بسار سبب بسار نيا سبحان الله بنجل عني مفهوم يا أخواني في الله نعم الشاهد يا أخواني في الله الشاهد فابن عباس بالي ابن عباس بالي انت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ياكل انه ابا دي ابا مسي ابا مكان قال عليه الصلاة والسلام لا أشبع الله بطنك يا معاوية لا أشبع الله بطنك يا معاوية ما سنيا أنت بلوم بلوم كنيان أنت tak كنيان kenyang itu doa tapi sama sama itu itu bincela tapi bincela itu bukan apa bincela dalam Arab itu macam apa macam doa nama dia apa di bahasa Indonesia ada tak ada عن العموم يا اخواني في الله الله صلى الله عليه وسلم bersabda هذا هذا الحديث في صحيح مسلم في باب فضائل معاويه فضائل معاويه Siapa yang Rasulullah bencana dia macam itu, itu menjadi apa? Menjadi apa? Rahman Rahmah dia. Allah mensabat alaihi wa sahih. Allah mensabat wa la'antu faj'ala alaihi rahmah. Itu rahmah itu dia. Al-Imam nasai ta'ala tanya dia apa anta tulis untuk untuk orang kita maksudnya Muawiyah faqala ya An-Nasai rahmat saya tak tahu dari fadail Muawiyah kecuali la asba Allah batnaka ya Muawiyah فغضب عليه أهل الشام أهل الشام menjadi marah ambil An-Nasai ambil An-Nasai bukul dia bukul dia sampai teriak Nasai rahimahullah ta'ala. Nasai meninggal syahid. God dia nama dia. An dia ada ada apa? Ada batu besar yang panas. Yang panas. Dia duduk dia sama Pak Sen atas batu itu sampai bakar dari bawah. Lepas tu Lepas tu Apa Ambil batu lain Ampun dia Zulm Sebab dia cakap apa La ashba' Allahu Anta cakap sama ma'ayim macam itu Anta kafir Habis Penuh dia macam itu Al-Imam Nasai Wa kana Waktu dia meninggal Dia apa Dari apa Yang paling ilmu Ulama ulama Al-Hafidh Ibn Hajar dan lain-lain dia juga. waktu nasai meninggal dia yang paling tinggi dalam hadis Rasulullah SAW. Paling tinggi. An-Nasai orang besar, orang besar. Rahimahullah Taala. Kawin empat perempuan. Empat perempuan. Setiap hari pagi makanan satu ayam. Tahu satu ayam? Satu ayam itu makanan pagi sahaja. Satu, satu. Waktu waktu apa? Waktu makanan tengah hari, setengah kambing. Itu dia. Masya-Allah kambing. Wa yashrab zabib minum apa? Az-zabib tahu zabib, kismis. Nah, suka kismis dia jaga bagus untuk apa? Hafalan. كان حافظ من أعلم min من أعلم الناس لكن ma ظلما بسبب الغلو الغلو مصيبة مفهوم يا أخوان في الله على العموم يا أخوان في الله وقت معاوية من ينقال semua muslimin di tanah Islam sedih ansukan ya kecuali dua orang غالي شيعي في علي atau khariji ala umat Islam dua orang dan dua-dua dari siapa ahlu apa ahli bidah hatta orang yang tak suka banyak benda pada hari Muawiyah dia tahu mulk dia dan khilafah dia apa rahmah Sebab efeknya, mengaruh dia di agama di umat kita besar dan banyak. Walau orang tak suka, tak terima sebab dia ikut Ali Nabi Abi Talib radhiyallahu taala. Macam banyak orang dari Al-Kufah. Walau tapi dia tahu khilafat Muawiyah itu apa? Rahmah untuk semua. Amin. Macam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dan Al-Zahabi dan lain-lain cakap 40 tahun amir tak ada satu orang yang merupakan menjadi apa? musuh dari orangnya tadi. لأنه في غاية الكرم ولهذا يقول الشافعي الشافعي رحمه الله بركاته قال تحلى بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء الشافعي رحمه الله تعالى بركاته تحلى بالسخاء kalau anta ada سلهان salahan-salahan kurang-kurang anta belajar در در در موال nah در موال ah siapa yang ada kurang-kurang di akhlaknya anta belajar apa dermawal an menjadi dermawal sama manusia walau dalam perkataan ya sebab apa-apa yang kurang dalam akhlak kamu dermawan itu apa tutup tutup تحلى بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء هذا معاوية رضي الله تعالى عنه يكفي له هنا والحمد لله رب العالمين